anak bisa membaca Al-Quran seneng apa mbak Bismillahirrahmanirrahim jenengan wayai sekarat <gasps> Bismillahirrahmanirrahim Yasin <gasps> Wal Qur'anil Hakim Inna kalaminal <gasps> Mursalin Ibu dermat ibu. Tapi seneng bu, anak bisa baca Al-Quran. Danio susai, betapa sedihnya. Jenengan wakdal nazak, waktu nazak anak tidak bisa membaca Al-Quran. Jenengan sekarat, ah, ayo ibumu baca nih Al-Quran. Ah, iso, aku gak iso. Kaset ay kaset, kaset. Di deleng kaset gak nemu, akhirnya dolek CD CD iki YouTube YouTube HP HP murotal ketik murotal diketik murotal begitu muncul video nih metu iklane jenengan wes naza <gasps> iklane YouTube metu iklane wes mari dadak keliru metek lagu India susah ya bu nggih susah sedih dan yang senangnya jenengan anaknya sakit mau Quran anaknya soli soliha Amin. Sedoyo seneng jenengan Bu anake kirim donga. Tadi anak niki bisa jadi ban serep. Pengen anaknya bagus, jenengan nggih kutu bagus. Jenengan harus memberi contoh yang bagus. Pancen Bu, memang kita ini kadang punya rasa jenengan rasa malas. Nggih apa mboten? Semua orang pasti punya rasa malas. Ada masanya jenengan niku ibadahnya pas lagi naik-naiknya, lagi semangat-semangatnya. Ada masanya pas ibadah lagi turun-turunnya. Al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana caranya agar iman ini naik terus? Aktiru min lila ilaha illallah. Ake-ake omojo la ilaha illallah. Ibu-ibu di sini ada pengajian ibu-ibu rutinan? Ada, wonten. Monggo ikut Cuman nggih, saya itu seneng kalau ada pengajian ibu-ibu seneng. Cuman saya nggak senengin apa Ibu-ibu ini ngomong. Ngomel. Sing nih ngomelan nih bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. saya sing nih kakek ngomongi wong lanang kau wong wedok? Wong lanang. Makane nek ana uang kok omonge akeh, akeh omonge niku biasane diarani lambe lanang. <laughs> Dadi ibu-ibu niku kadang nggih ngomong wae, tapi nek pimpinane insyaallah mboten mboten ngomong, soalnya nyekel afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah anggotae la ilaha illallah ya apa wingi wis nyaur utang gorong la ilaha illallah la ilaha illallah jarene kemarin mari dikirim anake iya sik tah la ilaha illallah la ilaha illallah iki kok mangane apa soto dagingnya tipis-tipis ngono wae sing diomong ning apa mboten? Kudu hati-hati, Bu. Makane kathah mau la ilaha illallah nek jarene tiyang jaman biyen niku napa? Suluku, suluku. Patok, patok. E, e, la, elo, ela, elo, la ilaha illallah Lha nek jarene lagu jaman sakniki, suluku, suluku, patok.

Oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata boten kerupuk tok kena udan melempem tiang meriki naik kena udan gak melempem Waalaikumsalam sampun ngantuk naik sampun ngantuk kulo boten usah lami-lami sinten niku kulo Nggih pun baleni malih nggih Salam adalah do. Monggo nek kula uluk salam dijawab. Uluk salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Pun tenang nggih, sampun angsal lenggas toyo, Napa niku wau basane? Jogrong napa? Jagong. Jagong. Jagong niki lak kaya wong ngopi ngoten nggih. Lenggah. Jagong niku nek bosok Monggo lenggah. Eh, sampun, pun, pun. Monggo lenggah riyen, lenggah riyen. Jagong niku nek basa Surabayane niku napa medongkrong. Jongkong. Tongkrong. Lah kok tambah tongkrong ya? Nggih, Pon, monggo kula salam dijawab sing semangat nggih. Belakang ketinggal kula. Kok uhuy apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, ngoten kepenak dia. ya. Masih yo duwe utang gak ketoro Kalau ulangi salam sepindah male cekne jangkep tiga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ingkang kaulo hormati poro alim ulama sesepuh pini sepuh poro bunyai poro kiai poro tokoh masyarakat ingkang kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu ilmunipun wabil khusus Seldoyo ya ustadipun Ustad Ilham Ustad Ilham sing pundi ah, kok cucuit Kula mboten tuh. Engkang kau hormati Ustadz Ilham, Ustadz Suswanto, Ustadz Maksus. Hadir nggak? kula absen Rien, Ustadz Toha Putra. Wonten nggih? Stoyo ulama setempat Kiai Haji Zainal Arifin pun di apa yai? Kulo mboten ngabsen iki sing pundi? Oh teng musala nggih. Ingkang kula hormati Kiai Haji Nur Rohim Eski. Niki sing sambutan wau nggih. Kok sedoyo suwi-suwi ping ngopo? Ingkang kula hormati Ustadz Abdus Salam Ingkang kaulo hormati Bapak Nur Sidin selaku Kepala Desa. Kepala Desa nggih teng Oh, teng musala nggih. Sing sambutan iki wau berarti ulama eh, Abayai ini meriki tokoh masyarakat yang meriki nggih. Berarti Abayai Haji Nur Rohim. Nggih. Kula wau sekilas eh, mirengaken sambutane beliau. Alhamdulillah, Masya Allah. Kula izin temeriki ngapunten kula niki sebenarnya jenengan niki paham bahasa kula nggih? Aman. Sabar tuh. Dados ngapunten, kula nyuwun ngagungipun pangapunten kagem sedaya ulama kalih tokoh masyarakat meriki, khususipun wau ingkang sambutan Kiai Haji Nur Rahim Kula niki sebenarnya predikatnya nggih tasik belajar, kula nggih tasik santri. Ngaten nggih? Dados temriki kula niati ngaji mawon. Sedaya ibu-ibu, bapak-bapak monggo ayo niate ditoto niate mulai saat niki nggih. Ditoto niate ngaji dolek ilmu negusti Gusti Allah. Saderengipun monggo kula jenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab dalu niki kula jenengan saged akan acara kanti kawan tenan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah jasmani sehat. Sehat alhamdulillah rohani sehat. Sehat alhamdulillah kantongi sehat tapi ambek muring-muring. Muring-muring napa bahasannya temen iki? Dumel. <laughs> Boten wonten tiang ingkang uripe bahagia kejaba tiang sing kathah syukure manggene Gusti Allah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok ketip. Ketip niku napa? Kedep. Isok kedep alhamdulillah. Lila, kula ngomong ngeten sebelah kono melorok tok gak gelem kedep Alhamdulillah kula jenengan saged kempal temeriki ngaos bareng-bareng dalam rangka Isra Mi'raj. Alhamdulillah ngaji dalu. Alhamdulillah ngaji sampai jam telur. jam telu oleh ilmu alhamdulillah sirai ngelu selawatan salatullah sik sik sik terus jenengan lah nopo temeriki Ayo monggo. Yuk, salatullah salamu Allahumma salli wa ali. Cek. Mas kula nyambut niki, Mike. Nggih. Eh, cong nggih ya. Kadose. Amit. Eh, amit. Cek. Cek. Cek, sing pundi wau sing jenengan damel? Cek, yo eh cok niki. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salam sampun sedoyo, puji syukur sampun sedoyo, alhamdulillah kulon jenengan sakit kepangge. Jenengan seneng nopo buatan kepangge kali kula? Seneng. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah kulon gak seneng kepangge jenengan terenge, kulon mulai ngaji niki kulon nyuwun sewu kalian sedoyo, para ulama kalian tokoh masyarakat sebab kulon niki predikatnya tasik santri. Santri niku gak tasik belajar sampai saat niki kulon gak tasik ngaji. Dados kula niki ngeten niki sakjane nggih sungkan amargi kula nggih tasih enem. Ya coba tebak umur kula pinten. Ayo ayo sing bener oleh hadiah. Pinten? Ha, bener Ibu Kodong Ungu. Selamat jenengan mendapatkan hadiah berupa ucapan selamat. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Dados kula niki predikatnya nggih tasik santri, tasik belajar, tasik ngabdi. Kula ngeten niki nyekel mic kados ngeten niki nggih asline nggih mboten wonten. Mergo napa kula namung bondo setunggal mawon napa manut. Bondoni santri niku namung setunggal napa, Bu? Man, pun kula manut mawon dados niki kula niati ngaji, ngoten nggih? Kula niati ngaji kalian sedaya ulama termasuk Kiai Haji Ustadz Nur Rahim niki wau kula niat ngaji ndolek ilmu. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi nanti kalau misalnya apa yang saya sampaikan ternyata kok wonten salahe, ternyata kok wonten kelirune, kelintune, nek Abah Yai Nur Rahim niki wau kok mendel mawon, semerap mendel, kok meneng mawon berarti sing dosa yai rohim sebab kula niate namung ngaji nggih niki abayai kepiring nggih <laughs> Dados kula temriki niate ngaji ngoten nggih Bu nggih. Sebab bondone santri niku namung setunggal. Kula nek no masalah santri niku kula kemotan cerita. Jadi ada cerita santri niki wau kepengin ngapalne Quran kepingin menghafalkan Al-Quran di pondok tafidul Quran. Akhirnya dia mencari pondok tafidul Quran. Begitu ketemu, ternyata pondok tafidul Quran ini tadi syarat masuknya harus hafal juz amma. Juz amma itu juz pinten? Juz 30. Dia mencari pondok tafidul Quran syarat masuknya harus apal juz amma. Sedangkan apalane santri niki wau toto Al-Hakumut Mantun ngoten akhirnya nopo santri niki wau nekat budal. Nyampe di pondok tafidul Quran santri niki wau sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si abayai, wonten apa le? Kulo kepengin mondok temeriki abayai. Oh nge aku seneng nek awakmu mondok aku seneng. Nanging ngeten nak, le. Nek kepengin mondok temeriki syaratnya syarate kudu apal jus Amma, lah kowe wis apa lo purung <laughs> dereng yai apalan kula sik tutuk alhakumut terus ya ini wala lek apalanmu musik toto alhakumut mantu odise mole odisit mulai disit apal no jus 30 mangke lek sampun bali omane pun oleh temeriki dadakne santri ini niki mau buatan purun Boten Yai, kulon iki jauh-jauh dari Surabaya kepengin ngapal nih Quran temeriki pun niat. Dari rumah saya sudah niat Yai, lah kok temeriki kok mboten angsal priben priben? Ngapunten, kulon buat oh, eh, boten sakit boso ngapak nyong-nyong ngoten buatan sakit <laughs> Dados niki wau santri ini ngeyel tenggene yai pokok kula lo kepengen mondok sak niki yai lah apa yai niki wau udah tak no welas welas niku napa melas ha, kasihan mesake kasihan temeriki napa bahasane sami nggih melas lah mbak apa yai niki wau welas oh iya sak nore arek iki ado ado mondok akhirnya abayai ngomong le peno angsal semerap peno kue kue nek temriki kue nggih kon sembarang lah kon le samian angsal mondok tenggane meriki tapi saonok sarate sarate setunggal nopo yai sarate manut nopo yai manut Napa Bu? Namung setunggal manut tok. santri santrine, "Walah, wong mek manut tok ae. Ah, paling manute abayai dikengken nyapu, ngepel, umba-umba. Ternyata ternyata manut sing dimaksud kali abayai niki boten sembarang manut manut yang dimaksud oleh Abayai adalah manut yang luar biasa. Akhirnya nopo, satu peristiwa, suatu ketika jamaah manjeng sholat maghrib, masuk waktu maghrib, seluruh jamaah pondok pesantren namanya pondok tafidul Quran berarti isinya adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran manjeng waktu maghrib seluruh santri sudah berkumpul di masjid siap-siap sedoyo sholat maghrib ngentosi abayai ngimami nih abayai ini buatan duki duki buatan rawo-rawo paham ya dereng rawo-rawo begitu abayai rawo abayai niki ngomong pundi wau arek sing anyar mau niki yai ditimbali wonten apa yai ayo imamono hah ngimami iya imamono hah nyimami yai iya imamono, mana walah yai kulon iki mboten saged apalan kulon iki sik toto alhakumut lah kok dikengken nyimami ini kepriben akhirnya nopo terus si abah yai syaratmu mau nopo manut awakmu nek wis tak kongkon manut wis manut nek gak gelem manut mulia bali ya wis nanggone desamu gak usah mondok Wong syaratnya nang kene manut kok gak gelem manut. Akhirnya nopo diimamilah kali santri niku wau. Diimami kali santri niki wau mantun ngoten takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladdallin. Amin. Terus maca surat pendek. Dadak piyambake niki wau maca surat Al-Kafirun bulat ceritane Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud Wala ana abidum ma abattum Wala antum abiduna ma a'bud Jadi sakit budal isok mulai wala ana abidum abatum sebagian jamaah geng gerutu gerutu niku napa temen iki gerundel sebagian jamaah gerundel iki sopo sih cek dene saya bengong, wala ana abidum ma abatum wala antum wala ana wala antum jadi sebagian jamaah buyar wonten jamaah sing buyar kalle gemes kalle bengok lakum dinukum blok piyambak ini kita tak langsung nyaut lakum dinukum walaboli jamaah bingung amin dekne kisinan bu tapi setelah peristiwa niku dia izin akhirnya nopo dia ngapal nih Qur'ane temenan ngapal nih Qur'ane getu getu paham ya khusyuk serius nah, dia serius akhirnya dia mendirikan pondok pesantren mari mendirikan pondok pesantren mantun ngoten ternyata santrinya ribuan kuatah barokae manut Datos kula temeriki nggih niate nggih manut mawon ngaten nggih Bu nggih ceritane kula niki manut kale abah kula ayah kula niki ceritane balik. Mau balik niku napa nah ngaten Lah dados kula niki nggih critane nggih namung manut mawon. Ngoten nggih Bu nggih. Dados monggo sareng-sareng sedaya temriki diniati ngaji kabeh. Ngoten nggih. Budal ngaji jenengan budal duging griya berangkat niki mau nete napa? Nete napa? Nete, nete niku Oh melampah. Melampah. jenengan bu sak jangkahan satu langkah niku diganjar omah gedong tenggene swarga keporo nanggone kene tilem gembotan apa napa tetep oleh omah gedong opo mane sampai ngiler-ngiler tambah tingkat gedongnya Dadi sing penting diniati ngaji ndole ilmu ne Gusti Allah. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane. Oma gedong nok suwarga iku panggonane. Ya salam, ya salam. salli ala Muhammad. Bapak, Ibu ingkang kaulah hormati, ingkang dimuliakan kalian Allah. Lah didungakno nomboten wonten sing amin belas. Kasep. Dadi ngeten Bu, kulon jenengan sekarang memperingati Isra Mi'rod. peringatan Isra Mi'rod atau maulud Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Niki sebenarnya harus dilakukan sesering mungkin. Nek saged niku seminggu sepisan. Utawa rong dino sepisan. Harus dilaksanakan sesering mungkin. Ben kenapa? Ben penceramah niki laris. Napa oh hujan? Oh, mboten nggih. Tadi peringatan Isra Mi'raj niki sama saja jenengan memperingati ulang tahunnya so so salat. Jadi perintah salat niku turun saat peristiwa Isra Mi'raj. Ibu-ibu, peringatan Isra Mi'raj niki mengingatkan kula jenengan salate jangkep napa bolong. Ngomong bolong kok cek pedene. Jangkep napa bolong? Kadang kan ada orang itu saking sibuknya sampai ninggal sembayang. Wonten napa kata? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isa nah, pengalaman. Sholat kadang digandeng-gandeng, digandeng-gandeng Ket sopo usolli fardhu subahi wad duhri wal asri wal maghribi wal isyai Allahu akbar. Anake takon tanglet, Bu, salat napa, Bu? Subha. Subha. Niki waktu sobo sampun telas, Bu. Subha niku napa? sobo dan duha. Padahal sholat niku dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Dalam keadaan apapun, tanpa alasan apapun. Jenengan buatan sakit berdiri, sholat kale dod. Jongkong tah. Napa lenggah? Buatan sakit berdiri, lenggah. Sholat lenggah sah napa boten? Sah. Oh, buatan sakit lenggah, tilem, miring nganan. Nah. Eh. Sholat tilem miringanan sah napa mboten? Sah. Oh kula mboten saged miringanan, melumah, ketip-ketip, kedep-kedep. Oh kula mboten saged kedep-kedep, melorok. Mendelik. Nggih. Mboten napa-napa salat mendelik, mboten napa-napa, enak malaikat gari nyulek kae. nyolok nyulek wis padha ae lah nggih. Lah salat tilem mboten napa-napa, mboten napa-napa, sah napa mboten? Sah. Oh kula mboten saged melumah, mengkurep. Teng mriki napa bahasane mengkurep? kilmulip Sami lah nggih. Mengkurep. Dadi kayak cicak gitu loh. Mengkurep. Sah napa mboten? Dengan syarat memang tidak bisa apa-apa, berdiri nggak bisa, melumah nggak bisa, jadi bisa ya mengkurep tok. Tapi tetap wajib sholat, tetap wajib so sholat. Jenengan misalnya ndak punya mukenah, mukenah napa temeriki? Roko. Jenengan misalnya tidak punya roko buat sholat busana muslim, sah napa mboten? Sah. Dengan syarat memang tidak ada mukenah. Oh ternyata busana muslim tidak ada, baju biasa, tidak berkerudung, sah napa mboten? Sah dengan syarat memang tidak ada mau kena, tidak ada. Wes jenengan madosi mau kena tidak ada, tengpun di pundi pun mboten tidak ada, mau kena sedoyo, gak ada yang punya rokok. Tidak ada rokok, tidak ada baju muslim, baju biasa, sah napa mboten? Sah. Oning oh, tidak ada baju biasa. Ya katok antok Napa tem mriki katok antok niku napa? Koloran. Koloran. Kolor. Loh, sholat koloran sah? Sah. Dengan syarat memang tidak ada yang buat menutupi. Tapi dalam keadaan apapun tetap wajib, Bu. Masih wontene kolor. Nggih, mboten apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak punya baju, madosin apa? Sendal. Ya tenang, tenang, tenang, tenang. Monggo, sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi posisi jenengan tidak ada baju, tidak ada yang yang punya, tidak ada yang harus dipakai Napa? Oh kagem kula. Eh geng geng geng. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki kirang susu nih. Kopi, kopi, kopi. <laughs> Mboten, mboten guyon mawon. Jadi sholat itu dalam keadaan apapun niku hukumnya tetap wa, wajib. Jenengan saya tidak punya baju neng buat buat sembahyang, nggak apa-apa. Koloran tok sah napa mboten? Sah. Oh saya nggak punya kolor neng. Udah. Napa bu? Temeriki bosone? Udah. Udah. Udah toh? Udah ya udah. Sholat udah sah. Sah dengan syarat jangan jamaah di masjid. Ya udah jamaah di masjid. Loh, Ning, apakah sholat telanjang sah? Sah. Memang kalau tidak ada apa-apa yang harus yang yang bisa menutupi badan. Fa faham apa badan? Jadi gak nemu, boten nemu nopo-nopo, yang dibuat ke badan tidak ada sama sekali, boten nopo-nopo. Oh, jenengan ternyata godong gedang, godong gedang ada di sini, daun pisang. Nah, ada. Jenengan manjing waktu sholat, daun pisang dipasang, no, tenggene tubuh, sah. Jenengan lek bote lek semerap, wonten pasir dicampur kalih banyu, jenenge beletoan. Nek temeriki beletoan niku napa? teletong, nggih benten. Belet. Nah, belet manjing wa... Belet toh. Manjing waktu sholat, beletoan, belet, belek, belek sembarang. Beletoan jenengan pasang di tubuh, terus habis itu sholat, sah no pembatan? Sah. Maka sholat itu mutlak wes pokoknya wajib harus dilaksanakan dalam keadaan apapun sebab sholat itu adalah ibadah aktif ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala tambah oleh do dosa hmm. eh, paham paham paham nyong toh biasanya nek aku nyong toh nyong jadi Perintah sholat ini turun saat peristiwa Isra mirot. Isra mirot niki turunlah perintah-perintah sholat. Awalnya sholat niku sebenarnya niku mboten lima bu. Asalnya sholat niku berapa waktu? 50 waktu. Sampai wonten siiran, sholat limang waktu wajib diamalno. Sakit apa mboten? Mboten tiang niki niku pancene sagete niku mangku-mangku ngoten niku lho. Ayo setes wong kok ini kok di Lak ngoten gue pinter jenengan niku. Cuman Bu, niki yang perlu diingat bahwa yang penting niku bukan hanya sholatnya jenengan saja, bukan hanya sholatnya jenengan saja, tapi anak-anak juga diperhatikan, ya bu, nggih. Dalam pekaderan generasi, sholat niki juga penting. Barometer keimanan seseorang niku bisa dinilai dari sholatnya. Nek sholatnya api, berarti uripe nge? api. Ibu-ibu, kalau cari menantu, carilah yang sergap sholat. Syukur-syukur yang sergap sholat jamaah di masjid Wala Yuraono, ra ono. Ono. Ono yakin pasti ada, tapi umurnya 72 tahun. Makanya saya itu pengennya yang meramaikan masjid niku justru anak-anak yang muda-muda, sing tak sik seger-seger. Lah sing nang masjid iki wong tua-tua, adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar Boten wonten sing dugi, nggih napa boten? Adzan, pujian, suwe, Allahumma sholli ala Muhammad ya Boten wonten sing dugi. Nggih napa mboten? Suwi. Dugi napa ta mriki basane? Teka, ra ana sing teka. Bener apa enggak iki? Ra ana sing teka. Suwi pujian solawatan ra anak sing teka. Dadaane wonten sing teka ada yang datang satu tua pisan oh batene orang tua niki wow oh mungkin orang-orang ini tidak datang karena boten semerap tidak tahu fadilahnya sholat jamaah di masjid mungkin pujiannya diganti diganti boso jowo cek nih orang-orang itu paham ya wes tak ganti pujiannya muslimin muslimat monggo jamaah sholat nipon pitulikur derajat muslimin muslimat monggo jamaah sholat kalau tidak ada kemauan tidak akan datang jadi sing nang jero masjid, siang di dalam masjid cuma dua orang, tua karo. Mari ngono dua-duanya pikun. Akhirnya sembayang ngadep ngetan. Monggo yang enom-enom, yang enom-enom, yang eh yang muda-muda, yang masih seger-seger, monggo kita ramaikan masjid. Eh sabar, sabar. Nggih, nggih, tenang-tenang. Nggih, mboten apa-apa, nggih. Tenang, tenang, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau bisa masjid niki diramaikan, diramaikan sama yang muda-muda. Di sini jamaah subuh penuh nggih? Penuh? Oh, nggih sampai medal-medal nggih? Oh iya, gak ono sing nang jero blas. Jadi kalau bisa yang meramaikan niku yang muda-muda, nggih. Jadi barometer keimanan seseorang niku bisa dinilai dari sholatnya. Tapi kalau mencetak generasi, niki yang pertama harus dibibit. Jadi generasi yang bagus, bibitnya juga harus bagus. Gak bisa kok ujuk-ujuk arek moro-moro dadi api. Arek niki jadi orang bagus kalau tidak ada contoh yang bagus. Kata Nabi, Mencetak generasi itu yang pertama harus diperhatikan adalah keteladanan, suri tauladan yang baik. Karena hidup itu saling mempengaruhi. Coba nge sekarang fokus ke saya, minta tolong kabeh tangannya diangkat. Semuanya. Fokus, tangan diangkat. Sekarang gerakkan pelan-pelan. Pelan Bu, ayo ikut pelan. Lebih cepat cepat cepat cepat. Sekarang taruh di dagunya masing-masing. Yuk dagunya masing-masing. Lah lah, kula ngomong apa? Dagu lah punya nyekele ini kabeh. Nah, mergo niru contone. Terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diomongkan. Ibu-ibu bilang ke anak enak, ayo jamaah ke masjid. Ibu e pegang remote nonton ikatan cinta. Kira-kira, kira-kira anak e budal nama mboten? Melu nonton TV. Gak nama mboten? Jadi mencetak generasi yang bagus niku harus disertai dengan suri tauladan yang baik. Kalau misalnya ibu-ibu rumongso tidak bisa memberikan efek yang bagus ke terhadap anak, cari lingkungan yang bagus. Teng meriki wonten TPQ, wonten. Dengajek nih, SPP-nya berapa? 25 20 30 Oh, 3 25 25 bagi 30 hari pinten pinten eh sewu ponjol lah nggih Bali seribu oh seribu kembali oh nggih selawewu nggih 700 lah nggih berarti sehari guru ngaji mendapatkan 700 perak. Kalau ada wong ngamen jenengan paringi pinten? Monggo kalau tidak bisa menjadi efek yang bagus, jenengan harus mencari lingkungan yang bagus. Gena pembetan, cari lingkungan yang bagus, titipkan anak ke TPQ, syukur-syukur di pondok nih dadi santri masih yang buatan sakit dadi kiai gombol kali kiai minimal dadi san santri dadi cari lingkungan-lingkungan yang bagus lingkungan itu sangat mempengaruhi jenengan nek semerap wonten video kulo kulo sanjang ngeten anil mar ila tasal wasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini yak tadi Jangan tanya orangnya, jok takon songko wonge, delengen gumbulane, sebab wong bakal katut marang sing digum digumbuli. Gombol wong dodol minyak wangi katut melu mambu. Gombol wong dodol terasi katut melu mambu terasi. Gombol wong senengane sembojong, selonjor, kok nular. Lho, eh, mboten usah diteko, ndak usah. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ganjarannya sama, ganjarannya sama. Ganjarannya sama, tetap ganjarannya ngaji. Ayo, jenengan delengen nggih. Sembojo kabeh. Mergo nulari. Hidup itu saling mempengaruhi. Jenengan seneng gombol ambek wong sing angop. Napa angop niki temriki napa? lagep Jenengan gombol kare wong sing senengane lagep. Nggih mlakep niku. Mangke nular. Setunggal wah. Pinggire wah. Nggih napa mboten? Hidup itu saling mempengaruhi. Makanya generasi yang bagus rata-rata dia terbentuk dari lingkungan yang bagus. Mendapatkan poinnya bu, dapat ya. Jadi nek pengen putra putrine bagus, sholatnya bagus, ngajine bagus, ibu-ibu Al-Quran sehari dipegang berapa kali? Hah? Ibu-ibu sehari Al-Quran dicekel peng Hah? Belas? Gak tahu. Astaghfirullahaladzim afdalul zikri fa'lam annahu Samen kira kula mayit terus samen tahlili Al-Qur'ane dicekel nggih Bu nggih napa temen iki dicekel basane Sami cekel dicekel Al-Qur'ane sehari minimal satu kali wudu Joko wudu ambil wudu buka Qur'ane dicekel oh masih ada tulisannya tutup lo tidak apa-apa ku damel permulaan suwe-suwe kan ya Allah wis kadung wudu terlanjur wudu buat diwaos menisan ngoten nggih Bu nggih anak ini niru pengen anake ahli ngaji jenengane nggih kudu ahli ngah ngaji neng saya ini malu kalau ngaji jenengan nek malu putra putri neng jenengan gak malu sebab anak niku niru Tony melihat contohnya delok ibu e kalau e, kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya napa jekalong jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ibu e ahli ngaji anaknya pasti ahli ngaji ibu-ibu Monggo masalah ngaji yang bisa ngaji jenengan ajari jadilah guru ngaji. Ajari sing ndak bisa ngaji. Sing ndak bisa ngaji jangan jadi guru ngaji. Bahaya, bingung no. Saya itu pernah nggih tahu, tahu orang niku ngaji niku boten lancar, orang lancar tadi eh, boten lancar lah pokoknya. Boten lancar dia ini ternyata pengen ini mau Quran tadarusan nyekel mic pegang mic tapi ngaji ngajinya gak lancar akhirnya gak karu-karuan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim da da da da da da da da da da da da da Maksudnya adalah jenengan harus sadar, oh belum bisa ngaji, monggo belajar dulu. ngaten nggih Bu nggih? Belajar dulu, mantun ngoten saged ngaji barulah. Sing bisa ngaji, monggo jenengan jadi guru ngaji ben nularne ilmune. Nggih Bu nggih? Ben nularne ilmune sedaya cekne saged ngaji sebab kepengen generasinya bisa ngaji sing tua-tua, sing napa temen mriki tua-tua. Nah, sing tua-tua kudu isok ngajari ngaji, nggih Bu nggih pengen anaknya ahli sembayang, pengen anaknya ahli ngaji, jenengan harus menjadi suri tauladan yang baik. Pengen anaknya ahli sodako, ibu-ibu harus menjadi suri tauladan yang baik. Sebab anak-anak ini menjadi ban serep. Ban serep itu apa? Pilihan kedua. Ban serep niku napa nggih? Ah, cadangan. Ada cerita orang niku ditimbang amalnya, amal baik dan amal buruk, ternyata berat amal baiknya dia bertanya sama malaikat, loh malaikat, amal amal saya kok banyak, padahal saya sholat biasa-biasa saja. Saya darusan ge pas Ramadan, mau Quran ge pas Ramadan kok amal saya banyak. Kata malaikat, itu adalah sholatnya anakmu. Itu adalah ngajinya anakmu. Tapi kalau tingali, saya lihat wajah-wajah itu yang meriki niki wajah-wajah ahli swargo kabeh. Nek sios loh, nggih nek sida. Kira-kira sida apa mboten? Oh, sida nggih. Ah nggih nggih nggih ngeten ngeten. Ahli surga itu melakukan perintah meninggalkan larangannya. Saat niki kula derek tanglet katah pundi jenengan ngaji kalian nonton TV Jenengan kata pundi maos Qur'ane ambek nyekel HP-ne. Sakniki sing ditingali TikTok kowe. Nggih napa mboten? Lagu mangku-mangku. Weh, mangku. Jenengan kata pundi maos Quran kali rasan-rasan. Semelap semerap rasan-rasan. Ngerasani. Ayo arenom nom-nom, ake pundi jenengan wiritan kali pacaran. Oh wiritan <laughs> insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahli surga nggih? Surga gang berapa, Bu? Disinilah pentingnya kita mendapatkan, mempunyai, disinilah pentingnya kita punya ban serep. Ban serep itu apa? Doa yang terus mengalir, pahala yang terus mengalir. Dugi anak-anak yang jenengan, jenengan gak ngaji, gak sholat, gak sodako, putra putri jenengan sodako sholat ngaji jenengan di kuburan dapat pahala yang mengalir dari anak paham napa mboten amin Allahumma amin mulane niki penting ngajari anak yang bagus-bagus jenengan sedo namung botoh du dungo dunga saben malam Jumat ahli kubur Bali nang oma bekne wonten kiriman wacan Quran senajan sak kalimat lamun gak dikirim tetangisan podo Bali saking sedih atine banyu meripate brebes mili sali wasalim على غمادات Jadi eh, anak niki bisa jadi ban serep, sholatnya bagus, ngajinya bagus, sodakohnya bagus. Anak ini bisa jadi ban serep, sodakohnya bagus, masya Allah. Ibu-ibu temeriki loman-loman sedaya nggih. Temeriki loman apa bosone? Eman. Nah. Blebeh. Nah, tiang meriki blebeh sedaya nggih. Eh, Sembarang. Insya Allah sedaya tiang loman sedaya nggih paling anak sing medit siji loro lah utawa telu papat ya lima sedaya lah anbu jadi kepingin anaknya ahli sodako ibu ayahnya juga ahli soda sodako pengumuman pengumuman wong medit cepet mati Ya kenapa gak cepet mati kagetan. Wonten Pak RT gak stop map kaget. Astagfirullahaladzim, sumbangan maning. Padahal Pak RT arep fotokopi. jadi lah wong medit ini kagetan. Eh, kagetan ini kenapa? Sok. Nggih, nopo lah kok pokoknya jadi eh, nek masalah sodakot jadi ngeten Bu. Kadang orang niku tidak kebiasaan ngetokne sodakoh mergo dia tidak dibiasakan dan tidak dipaksa. Jadi tidak kebiasa. Rumongso melarat terus nek sodakoh. niki kula tanglet teng dompet wonten duit kalle kali 500 trik kiro kiro, nek wonten kota amal sing dilebakna sing pundi? masalah sodako jenengan bisa belajar dari sahabat yang namanya Atiyah Sinten bu Atiyah niku Masya Allah tiang ini ku melarat melarat ini kenapa bahasa nih melarat melarat ini ku melarat rap rap rap rap melarat banget kereh. jadi mboten gak ada nopo-nopo hartanya Atiyah itu cuma satu apa sarung yang dipakai suatu ketika Atiyah niki wau ada pengumuman. Pengumuman, pengumuman, niki ada pengajiannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang ingin datang, monggo silahkan datang. Atiyah niki kepengen teka. Pengen dugi tenggene pengajiannya sahabat Ali. Akhirnya nopo aku tak teko, tapi aku eh, Terakhir, soalnya dia nggak punya baju, sungkan. Mosok ndak kelambenan temeriki kan sungkan. jadi sarungan tok di belakang. Cuman ini cari tempat, nopo jongkrong, wau bahasannya nopo, Nah, niku. Atiyah akhirnya nopo dia cari tempat blek baru duduk Atiyah diparani disamperin sama perempuan gendong anak pak nyuwun soda Pak Pak nyuwun soda Pak sinten ngomong mirip iku mah Pak nyuwun soda Pak Atiyah langsung gerundel ya Allah Gusti saya ini melarat Gusti tapi kok ya tambah diparani tiang saya ini cuma punya harta yo ya satu sarung yang saya pakai. Kalau ini saya berikan, yo ya wes wes wes bablas nih. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Atiyah bilanglah ke ibu-ibu tadi, "Wahai ibu, saya ini melarat. Harta saya cuma satu sarung yang saya pakai kalau ibu mau sarung ini jenengan jual, monggo dijual, jenengan belikan makanan untuk jenengan dan anak-anak jenengan. Jawabannya ibu tadi apa? G saya mau. Akhirnya apa? Atiyah ngomong tentang ibu, kalau memang ibu mau, monggo ibu ikut saya pulang. Akhirnya ibu niki wau ikut Atiyah pulang, terus habis itu Atiyah masuk rumah, lawang ditutup, pintu ditutup, blek sarung dicoplok loh ibu-ibu nunggu di luar suudon ibu-ibu nunggu di luar atiyah masuk ke dalam pintu ditutup sarung dicepot mantun ngoten diuncal noto kondokur dilempar ilo eh, bu Ush. akhirnya atiyah posisinya bahasa Arabnya al-uda <laughs> Eh, ude. Ude. Bahasa Arab al-ude. Ude. Eh sembarang lah. Ude, ude. Bahasa Inggrisnya OTOT, kok oh, iso lato itu kan bundi jadi nih niki ude ude ya mas ya napa pronunciationnya gimana ude ude Ude, bener? Nah, ude. Ude. Wuda. Laket mau ude lah. ude. Atiyah posisinya ude. Akhirnya apa? Atiyah bingung. Kok iso akhirnya lato-lato ya nopo sih? Ya? Akhirnya Atiyah bingung, Bu. Bayangkan ude di dalam rumah bingung mau ibadah yo enggak khusyuk nggih napa mboten yo nggak khusyuk wong enggak pakai apa-apa akhirnya apa Atiyah berdiam diri tiba-tiba Atiyah di situ muncullah seorang wanita cuantik Atiyah kaget Wah! Eh! kamu siapa mbak jangan mendekat mbak Jangan-jangan kau dekat dengan diriku sebab diriku sedang muda. Mbak, jangan mendekat, Mbak. Saya ini posisi bugil, tidak pakai apa-apa. Kata jawabannya seorang wanita tadi, "Jangan takut, Atia. Aku adalah istrimu." Loh, kapan aku ini? Aku adalah bidadari dari surga yang dikirimkan oleh Allah sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren. Akhirnya apa? Atiyah ngomong, Mbak, jikalau engkau memang istriku, monggo ke sini. Akhirnya Mbak Eni Kuau beto buah namanya buah labu. Temen iki apa buah labu? Oh iya, lawo. walau. Walu. Atiyah akhirnya dibawakan buah walau. Buah walau dibuka seret di situ ada isinya jubah putih. Udeng-udeng. Jenengan semerap udeng-udeng. Udeng-udeng ini sing ngeten Udeng-udeng dipakailah dengan atia, atia ketok ganteng. Masya Allah ganteng nemen. Kok isok cie loh. Atiyah Masya Allah ketok ganteng eh. Bu, namanya perempuan, tahu laki-laki ganteng, ya ganyeng. Ganyeng di sini apa ganyeng? Endel, nggak iku lo Lenjeh. Nah. Wis letrek lah pokoknya wis. Hmm. Dia akhirnya bilang ke Atiyah yang terlihat tampan, "Wahai Atiyah, aku ingin kau pangku, sayang." Jawabane Atia, "Oh, monggo kesini sayangku." Atia dodok, lalu Mbak-mbak bidadari itu tadi datang menghampiri Atia dodok di pangkuan Atia. Plak, Atia langsung tangi cekekal, ternyata itu mek mimpi. Jadi eh! itu adalah lelangi pinenang buri itu adalah gambaran dari Allah bahwa bidadari itu didatangkan sebagai ganti sarung yang diberikan kepada fakir miskin. Maka nih ibu-ibu sarungnya habis ini bapak ya are sarungnya suaminya kayak no sota <laughs> kone kabe. Intinya apa? ya yang kondisinya dia melarat dia tetap mau sodakoh Atiyah itu bu Atiyah itu besok mau makan apa itu ndak tahu, bingung. Kulo yakin, saya yakin kalau ada orang yang miskin di sini gak mungkin koyo Atiyah. Atiyah niku melarat tapi tasik gelem sodako. Monggo ibu-ibu nek wayahe sodako wonten acara, monggo oh saya bisa bantu apa di acara ini? Saya pengen nyumbang bah iku tenaga, pikiran, harta, yang penting ikut berjuang. Ya Bu ya. Kalau kata Roma Irama gimana? Berjuang. Berjuang. Oke, sing semangat guys. Sekali lagi, berjuang. Berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan. Rintangan, rintangan jelas pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu. Kok wiwirin apa? Monggo yang di belakang lanjut. Eh, sampai jam pinten? Subuh? Oh, geng geng. gepon jenengan anteng pemeriki geng. Kulo tak mantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pengen anaknya bagus, bibitnya juga harus bagus. Jangan merasa tidak bisa memberikan efek yang baik untuk anak, monggo kasih lingkungan yang bagus, titip no sama orang-orang yang mengerti. Maringi sebab memberi ilmu agama itu kewajiban orang tua, Bu. Jadi anak niku mendapatkan hak dari orang tua itu tiga hal apa? wong tua nang anak wajib telung perkara kaping pisan maringi bagus asmo kaping pindo maringi ilmu agomo, kaping telu nek wis gede nang dira, Oh bekno nyaut bojo kena di bojo kena jadi anak niku mendapatkan hak dari orang tuanya. Yang pertama dia mendapatkan nama yang bagus. Nama yang baik dari orang tuanya. Nama yang baik niku adalah nama yang bersandar dari lafadz Abdun. Abdullah, Abdurrahim, Abdul Malik. Jadi yang bersandar dari lafadz Abdun nama yang baik. Kalau pengen jenengan menamai anaknya dengan bahasa Arab, harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Saya itu pernah tahu ada orang niku namanya Muhammad Syaitonir Rojim. Bahasa Arab tapi artinya ngawur. Jadi harus konsultasi dengan orang-orang yang mengerti. Oh, saya pengennya pakai bahasa Arab tapi campur bahasa Jawa. Boleh. Muhammad bejo selamat. Wis bejo selamat. Lah ibu-ibu beruntung yang punya suami namanya selamat. Soalnya piye-piye ya selamat tiba selamat jerongop ah jenengi selamat Gak apa-apa bu, oh saya pengennya bahasa Arab campur dengan bahasa Indonesia. Boleh, Syamsuri, Samsun, Matahari, Ri, Republik Indonesia. Syamsuri, serngenge mataharinya Republik Indo. Mata Nopo Nopo. Kalau orang zaman dulu niku jenengi nama, memberikan nama niku mboten lami-lami. Lahire eh, Pon Poniman. Nak lagi? Legiman. Nggih apa mboten? Ka kalau orang sekarang, zaman sekarang itu biasanya ikut bulan. Oh, lahirnya April, Aprilia. Eh, Agustus, Agustin. Eh, Mei, Meono. Oke. Okay. Tapi orang tua ini termasuk kewajiban orang tua. Anak mendapatkan hak dapat nama yang bagus dari orang tua. Yang penting artinya bagus. Yang kedua, anak mendapatkan ilmu agama yang bagus. Jenengan rumongso tidak bisa memberikan ilmu agama yang bagus. Misalnya, dititipkan dengan orang-orang yang mengerti titip no TPK ya bu nggih titipkan dengan orang-orang yang mengerti danio bungai betapa senangnya jenengan waktu nazak semerap nazak Nazak niku? ha napa nggih? Niku lah tiang nek badhe meninggal itu loh, mak meninggal. Iku jenenge nah. Napa? Nah, sakaratul maut. Jenengan wayahe nazak, anak bisa membaca Al-Qur'an. Seneng napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan wayahe sekarat. <gasps> Bismillahirrahmanirrahim yasin <laughs> wal Qur'anil Hakim inna kalaminal <laughs> mursalin ibu dermati bu tapi seneng bu anak bisa baca Al-Quran Danio susai betapa sedihnya jenengan wakdal nazak waktu nazak anak tidak bisa membaca Al-Quran jenengan sekarat ah, ayo ibumu baca nih Al-Quran ha ah, iso aku gak iso kaset ayo kaset kaset di deleng kaset gak nemu akhirnya dolek CD CD iki YouTube YouTube HP HP murotal ketik murotal diketik murotal begitu muncul video nih metu iklane jenengan wes nazak ah, iklane YouTube metu, iklane wis mari dadak keliru metek lagu India. Susah, ya Bu nggih. Susah, sedih. Dan yang senengnya jenengan anake saged maca Quran, anake soleh soliha. Amin. Sedoyo seneng jenengan Bu anake kirim donga. Tadi anak niki bisa jadi ban serep. Pengen anake bagus jenengan nggih kudu bagus jenengan harus memberi contoh yang bagus pancen bu memang kita ini kadang punya rasa jenenge rasa malas Gaya apa mboten semua orang pasti punya rasa malas ada masanya jenengan itu ibadahnya pas lagi naik-naiknya, lagi semangat-semangatnya. Ada masanya pas ibadah lagi turun-turunnya. Al imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana caranya agar iman ini naik terus? Aktiru min lila ilaha illallah pakai maca la ilaha lala. Ibu-ibu di sini ada pengajian ibu-ibu rutinan? Ada, wonten. Monggo ikut. Cuman ge saya itu seneng kalau ada pengajian ibu-ibu seneng cuman saya nggak senengin apa ibu-ibu ini ngomong ngomel sing biasa nih ngomelan nih bapak-bapak atau ibu-ibu bapak-bapak ke, sing biasane kakean ngomongi wong lanang kok wong wedok? Wong lanang. Maka nenek ono uang kok omongi akeh, akeh omonge niku biasane diarani lambe lanang. <laughs> Dadi ibu-ibu niku kadang nggih ngomong wae, tapi nek pimpinane insyaallah mboten mboten ngomong, soalnya nyekel mic afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah anggotae la ilah illallah ya apa wingi wis nyaur utang gorong la ilaha illallah la ilaha illallah jarene kemarin mari dikirim anake iya sik tah la ilaha illallah la ilaha illallah iki kok mangane apa soto dagingnya tipis-tipis ono wae sing diomong ning apa mboten kudu hati-hati bu makanya kata mau la ilaha illallah nek jarene tiang jaman biyen niku napa sluku sluku patok patok Elah e la elo elo e, elo geleng geleng la ilaha il Lallah nek jarine lagu jaman zaman sakniki sluku sluku patok

sing amin mong sitik. Beras akeh, duit akeh. Beras akeh, duit akeh. Amin. Kangkung muka sing turung dang rapi Amin. Yuk, ya, muka sing turung dang rapi Salawatan sana sana ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana كما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله

Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak ini bisa jadi ban serep pahala yang terus mengalir. Selain anak, apa yang bisa jadi ban serep berjuang di jalan Allah. Kulon jenengan niki lak pasti mati toh? Ya, yeah, pasti mati nggih. Nge napa malih sing nyenden-nyenden niku tambah cepet matine. <laughs> boten boten santai mawon. Cuman biasane lho nggih, biasane, biasane sing mati dhisik niku sing lemu-lemu biasane. Boten, boten. Boten, sing kuru-kuru aja mentang-mentang eh selamat alhamdulillah aku kuru gak kuru tambah gampang cuklek aneh. Jadi lemu kuru mesti mah mati nyenden gak nyenden mesti mati. Cuman di sini ada resep agar kula jenengan gak mati mati. Jadi sebenarnya apa niki jenengan niki pengen mati apa gak mati-mati? Lah gak mati-mati nggih pun kula dongakno jenengan dawa umur. Liyane kabeh mati jenengan ora pijen. Jadi resep tidak mati-mati adalah tidak mati-mati amalnya. Amalnya tidak mati-mati. Contoh, jenengan semasa hidupnya berjuang, ngorep-ngorep musolah, berjuang bah iku tenaga, bah iku pikiran, harta, seluruh energinya dibuat berjuang untuk musola, jenengan sedo, jenengan pecah, jenengan mati, musola dipakai sholat, musola dipakai ngaji, jenengan tengkuburan oleh ganjarane tiang sing sholat kali ngaji teng musola. Amin Allahumma. Mulani ore pisan ayo berjuang nang dalane Gusti. Maksud tidak mati-mati adalah amalnya yang tidak mati-mati. Jadi maksudnya adalah amalnya tidak mati. Anak yang soli soliha, amalnya terus mengalir. Sodako, amalnya terus mengalir. Jenengan sodako teng musola, teng musola wonten gak kota infak gak? Nah, wonten kota infak diisi. Ini jenengan mek dielus-elus tok. Eh. Diisi, kota infak diisi. Nanti Bu, musola tetap berjalan jenengan sodako jariah ada yang mengalir paham ya bu nggih Ha, ah, mulane ojo medit me dit, ojo medit medit. Nek wayahe acara, wayahe ana apa jenengan kudu eh, nggih, ayo sedekah sedoyo, sedekah sedoyo, Eh, sedekah kok kula kok angel ngene nggih sedekah niku nggih angel. Napa ta mriki angel? Eh angel, kula sedekah niki angel. Pun biasa ngetokno dhuwit niku ewah, susah. niki kulo nggak ada dungo, ada doa agar jenengan niki e, sergap sodakoe niki seneng ngoten. Boron apa mboten? Boron. Doa ya aslinya rahasia. Berhubung samen boloku dewe. Ayo tak nama nggak bismillahirrahmanirrahim. Ayo cari boron bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma. peksa sedekah pun Jadi sodako kudu dipaksa. Sodako harus dipaksa. Lah nek gak ikhlas yo ya napa neng? Mboten napa-napa. Dengan belajar. Contohnya seperti ini, analoginya seperti ini. Aku males sembayang, soalnya aku kalau sholat gak bisa khusyuk, ngenteni khusyuk, gak gak sembayang-sembayang. Paksa sembayang sama belajar latihan khusyuk. Sama kayak sodako, paksa sodako sama belajar latihan eh ikhlas tapi gak ojo sedaya-daya dipeksa boten semampunya tapi tetap kudu dipeksa biar kebiasaan mulane nek sodako gak usah ngenteni soge sodako ngenteni soge gak sida sodako nek ana wong ngomong aku meneae sodako nek wis soge preketek soalnya biasanya uang ngono iku tambah soge tambah Contoh, jenengan punya ayam lima, dijaluk tanggane siji, diweh nono mboten? Boten. Eh lama di temen gitu yang merigi. Petik weh. Eh ya weh sing gampang, jenengan duwe kucing lima, dijaluk tonggoy siji, nono pembatan. mboten? Ya iya kucing. sulit yes uh, pitik lah ayam ayam jenengan punya ayam lima diminta tetangganya satu fakir miskin setelah sodako ayam jenengan tambah soge dua kambing lima dijaluk tonggone siji diwehno napa mboten wis anggaplah sodako dipeksa dadak mari sodako kambing jenengan tambah soge soge banget dua sapi limo dijaluk guys si enak apa mboten jadi sodakoh bukan masalah soge gak soge sodakoh niku masalah kebiasa tiang nek kebiasaan sodako insya Allah ngetokno duit ini tenangel jadi kudu dibiasakan ya Bu nggih fadilai sodako hikatah as sodako tuh tidak faul balak sodako isok nolak balak Maksud dari sodako bisa menolak bala adalah seperti ini. Contoh, wonten tiang ada orang namanya Bu Siti. Contoh, oh Bu Siti, meriku, ibon, eh, ndak jadi. Liane, liane Bu Siti, sing mboten wonten. Hah? Oh ini, Bu Plekenut misalnya. Ada jenenge Bu Plekenut? Tidak ada. Ada orang namanya Bu Kenut, takdirnya besok ketabrak motor jam bolu. Bu Plekenut ini besok takdirnya jam 8 pagi ketabrak motor. Ternyata habis sobo, Bu Plekenut ini sodako infak tenggene musola. Gak sido ketabrak motor, tidak jadi ketabrak motor. Atau dia tetap ketabrak motor tapi belai selamat. Semerap belai selamat Belai selamat itu telesir telingsir telesir wengi telesir anje telesir wengi jadi <laughs> uh, eh, dia ternyata infak tenggene masjid tenggene musola dia infak dia tetap ketabrak motor tapi telesir dia infak jeng tenggene mes musola. Seret. Jam delapan dia tetap ketabrak motor. Tush! Lan apa? Kaget. gepon gepon gepon, pun, ten pun. Ngapunten ten, ngapunten. saya ralat. Jam delapan Bu Pekenut ketabrak motor. Deh. ternyata ada spring bed nyasar puing plung plung plung plung dia tidak apa-apa niku jenenge pleasure eh sembarang lah pleasure niku jenenge blai selamat sodako saged nolak balak sodako nggih saged melipat gandakan rizki Kanjeng Nabi nate dawuh mana koso malun min timbal yasdat. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersodako, tetapi akan bertambah. Mulane sodako gak usah ngenteni so. Oke. Okay. Jenengan eling-eling sodako mboten usah ngenteni so. Sodako itu ternyata juga bisa nolak dari mati suul khotimah. asodaka tuta defau niki sakit nolak songko mati suul khotimah jenengan kepengen mati suul khotimah apa mboten sedaya mugi-mugi sedone husnul khotimah mati suul khotimah niku banget larane yen gunungane wis katondoyong rupane pucet motone cowong mung tola tole gak iso ngomong sikile ogel medeni Dekir la ilaha illallah Ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasul lamun nafase wis tekan gulu iku nyawane bakal metu diwulang deker ora wektu lambene demble untune deker la ilaha illallah ha illallah Muhammadur Rasul jadi masalah sodako, masalah pengkaderan anak, oh anak ini ternyata e, sholatnya bagus, berarti dari contohnya, dari keteladannya, keteladanannya. Sodakohnya bagus, berarti dari contohnya. Semua niku dibentuk dari suri tauladan yang baik. Karena hidup itu saling mempengaruhi. Dolekno gumbulan sing bagus-bagus. Cuman niki terkadang niku ada efek baik, ada efek bu buruk. Efek baiknya apa? Sakit nulari sing api-api. Efek buruknya kadang awak dewe niku punya sifat sing namanya kurang syukur. Nggih apa mboten? Ada rumah bagus, ternyata ada di sebelahnya lebih bagus. Malih ketok lega nyaut Kulo niku heran ya pas meriki mau ya Allah, cek ayu ayu nih tiang meriki niku cantik-cantik, tapi kok gak, gak nyaut belasnya. <laughs> Ada rumah bagus, wonten rumah api. Dadak pinggire luweh api, pole ketok elek. Paham napa mboten? Ada rumah kula baleni male ono omah api. Dene wis api, dadak sebelahnya luweh api boleh ketok elek ono uang wonten tiang ayu cantik dadak pinggire luweh cantik boleh ketok <laughs> elek mangkane ibu-ibu nek dolek sandingan dolek-dolek sing elek-elek <laughs> karena hidup itu saling mempengaruhi kadang awak dewe kadang nggak bisa syukur kurang menikmati uh, yang diberikan oleh Allah. Padahal kita bisa belajar syukur dari hewan yang namanya kodok. Semerap kodok? Kodok itu pinter syukur. Lain syakartum. La azidana, kum. Wala ingkafar tum. Cuma jenengan kedengerane paling tung tung tung tung tung Anak kado kok gak gelem tung, disiwak ambek koncone. Oh, gak dibolo. Dok, semua ini tung semua, Dok. Kamu kok gak tungi kenapa? Rono, pergi kamu diusir. Kodok diusir pindah ke jalan raya. neng jalan raya enek bapak-bapak numpak sepeda motor tok tok tok tok tok. Keplindes penyet. lanjenengan kok boten pinter tung dipenyet kali Gusti Allah. Mulane sing pinter tung oleh nikmat tung oleh rezeki tung niku nek cara bahasa perkodoan nek cara bahasa kemanusiaan ngucap alhamdulillah isok ngaji alhamdulillah isok sembayang alhamdulillah silaturahim alhamdulillah keluarga bahagia alhamdulillah orep disu Guri eh mantun maem kok wetenge warek alhamdulillah. Mantun maem wetenge warek alhamdulillah. bertilem kok urip maneh alhamdulillah. Oleh rezeki alhamdulillah ditagih utang. Jadi <laughs> urip disyukuri salatullah niki badhe wonten sajadah keliling kula nyuwun tolong jenengan monggo disodakohkan kula wau sampun bahas sodakoh nggih ya niki kok pas Langge monggo sajadahe jalan kula tak selawatan nggih. Monggo. Salatu 说了。 Subuh tenanan. Eco nggih, enak nggih? Nggih. Kula sing mboten enak. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Kok iso apa itu? Pengawasan, muki muki manfaat barokah nggih. Niki mangke wonten sing doa. MC pundi? Sampun wonten nggih. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Nggih Bu nggih. Sing pulang sadurunge ditutup doa kula dungakno mugi-mugi soge. Sing gak pulang tambah soge, soge nemen. Amin. Dungo sing apik-apik mawon nggih. Sadurunge kula tutup, ngapunten. Saya mau minta bantuan barokah Fatihah. Sing pertama damel Ibu uh, ayah kulo almarhum ayah kulo yang kedua buat ibu saya jadi ibu saya niku sakit setruk sudah tujuh tahun kulo mboten napa-napa nyuwun barokah Fatihah nggih Fatihah ini kini kena umum maghfirullah warhamu wa'afu wa'afu anhu Allahumma ishmi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifa ila shifa wa shifa alaihi wa dursakum wa la alam Al-Fatihah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 Matur nuwun sedaya, matur nuwun sangat. Mugi-mugi kita bisa berjumpa lagi di, di lain waktu nggih. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, sing menawi kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten nggih Bu nggih. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jaza demikianlah Muidatul Hasanah yang disampaikan oleh Ustadzah Umi Laila mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa bermanfaat fitni dunia wa dunia wal akhirah. Sebelum acara diakhiri acara terakhir itu doa penutup yang akan diimami oleh Al Ustadz Abdul Salam kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon untuk jamaah tidak pulang terlebih dahulu sebelum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo poro ibu biarpun cuacanya grimis tapi ternyata pengunjungnya luar biasa. Sebelum kita pulang di rumah mari kita bersok doa bersama-sama. Liridu'illahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiil mustafa rasulillah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 اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعدم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وذريتنا وقومنا خصوصا قوم مصلى بيت المتقين يا الله من أهل العلم والخير والقرآن واجعلنا وإياه من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياه من الشر والضر والطغيان والشرك والنفاق اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ويسر أمورنا يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saking kala cukup semanten kemawon nyuwun pangapunten ingkang kathah ikan lele, ikan tengiri, ikan bawal, ikan lohan itulah nama-nama ikan cukup sekian wassalamualaikum ورحمة الله وبركاته